Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. A'azzani wa azakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah masail al-jahiliyah. Sekarang kita masuki permasalahan yang ke 114. Yang mana permasalahan yang ke-114 ini adalah mengenai termasuk nah bentuk perilaku atau amalan-amalan orang jahiliyah adalah menyembunyikan al-haq bersamaan dia mengetahui kebenaran tersebut. Jadi menyembunyikan kebenaran bersamaan dengan apa? Nah, mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran. Allah musta'an. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar nah orang-orang itu tersamarkan dan mengikuti jejak dan langkah mereka dan meninggalkan kebenaran tersebut. Allah musta'an. Padahal ancamannya jelas ya. Sudah tahu kebenaran, kemudian justru menyembunyikan ya, dalam artinya menyembunyikan ilmu al-haq tersebut. Apa ancamannya? Nah, barakallahu fikum datang dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi Hurairah, nah yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Tirmidzi dan juga yang lainnya dihasan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi Ah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi man katama ilman falajjama bilijamin min nar yaumil qiyamah. Man katama ilman falajjama eh, bilijamin min nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq, niscaya na barakallahu fikum mulutnya akan dibungkam nanti di hari kiamat. Na barakallahu fikum eh, dari api neraka. Allahu musta'an dengan pembungkam dari api neraka waliyadzubillah. Atau dengan riwayat yang lain lafadznya Eh, barakallahu fikum sama'na man su'ila an ilmin fakatamahu nam aljamallahu yamal aljamallahu yamal qiyamah bil jamin minan nar bil jamin minan nar na'am barang siapa yang ditanya tentang sebuah sebuah ilmu sebuah kebenaran kemudian justru dia menyembunyikannya man su'ila an ilmin fakatamahu barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya nah barakallahu fikum alzamahu Allah yaumil qiyamah bil ijamin minan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya Allah Subhanahu wa taala membuka mulutnya nanti di hari kiamat dengan pembungkam dari api neraka Allahul musta'an kita lihat di sini barakallahu fikum qala al-imam al-mujaddid rahmatullah alaih al-mas'alatu rabi'ata asyrata ba'dal mi'ah permasalahan yang ke-114 kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi menyembunyikan al-haq bersamaan nah, mengilmui dengannya. Dalam artian menyembunyikan al-haq. Bersamaan dia mengetahui dan mengilmui bahwasanya al-haq itulah yang benar dan harus tampakkan. Namun sengaja disembunyikan. Allah musta'an. Qala syarih asabahullah. Min masail jahiliyati minal yahud wal nasara wal wasaniyin wa ghairihim min al kufr. Termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah dari kalangan orang Yahud dan Nasara dan para penyembah berhala dan yang selain mereka dari kelompok-kelompok kekufuran kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi menyembunyikan al-haq bersamaan mengilmui dengannya wa hadha yadhharu fi ahli kitab min al-yahud wa nasara akthar dan yang seperti ini nampak sekali jelas nah, ada pada ahli kitab dari kalangan yahud wa nasara lebih banyak penampakannya nah perbuatan sifat seperti ini ya ahli kitab lima talbisuna haqqal batil wa taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun wahai ahli kitab Wahai orang-orang Yahud dan Nasara, kenapa kalian justru menyamarkan na'am kebenaran dengan kebatilan, kemudian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui? Allahul musta'an. Fa innahum ya'lamuna al-haqqa walakinnahum yaktumunahu. Maka sesungguhnya mereka itu mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq namun justru mereka menyembunyikannya. Wala yubayyinuna lin-nas. Mereka tidak mau menjelaskan naam kebenaran tersebut di hadapan manusia min ajli masalihim dunyawiyah dalam rangka kepentingan mereka duniawiyah. Jadi barakallahu fikum sengaja mereka menutup-nutupi atau sengaja mereka menyembunyikan al-haq dalam rangka nah, agar mereka mendapatkan perkara-perkara kepentingan duniawiyah. Au min ajli irdha'in nas atau dalam rangka mencari keridhaan manusia. Wa a'dhamul kitmani annahum alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurat wal Injil wa alimu sihhata risalatihi wa ma ja'a bih wa ma'a hadha katamu dhalik wa ankaru risalata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling besarnya adalah apa? Perbuatan mereka menyembunyikan eh, ya, bahwasanya mereka itu mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil dan juga mereka mengetahui benarnya enam utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau risalahnya kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa agama yang benar. Dan bersamaan dengan itu kata mudzalik, justru mereka sudah tahu seperti itu keadaannya, mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Wa angkaru risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengingkari nama kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama dzakarallahu taala dzalik anhum fi mawadhi'a al Qur'an sebagaimana yang Allah Taala telah menyebutkan mengenai hal tersebut nah tentang mereka di dalam atau beberapa tempat dalam Al-Qur'an wa min dzalika di antaranya adalah qauluhu ta'ala adalah firman Allah taala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang yang telah kami berikan enam kitab terhadap mereka mereka itu mengetahui al-haq kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka wa inna fariqam minhum la al haqqo wa hum ya'lamun dan sesungguhnya ada sekelompok dari kalangan mereka menyembunyikan al-haq menyembunyikan kebenaran nah Wahum ya'lamun dalam keadaan mereka mengetahui. Al-haqqu min rabbika, kebenaran datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mutanin Maka jangan engkau menjadi seperti orang-orang atau jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang bimbang atau ragu terhadap kebenaran tersebut. Wa ayatu ya, dan ayat ini fi kita tahwilil kiblat berkaitan mengenai nah pembicaraan mengenai perpindahan kiblat min baiti al-maqdis ila al-ka'bah al-musharrafah. Nah, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis nah menuju arah Ka'bah al-Musharrafah yang dimuliakan. Karena dahulu kaum muslimin kiblatnya sebelum berpindah arah ke nah ke Ka'bah al-Musharrafah, nah dahulu kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Nah barakallahu fikum. Kemudian setelah disyariatkan perpindahan kiblat tersebut, kaum muslimin pun serentak dan mereka setuju dalam artian beriman serta menerapkan dan mereka berpindah kiblatnya ke arah Ka'bah. Nah barakallahu fikum Baitullah haram ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu qiblatahu al-Ka'bah al-musharrafah. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah itu nanti kiblatnya akan apa? Naam ya barakallahu fikum yang akan naam kiblatnya Rasulullah itu akan menjadi ke arah apa? Ka'bah musharrafah, kiblat Ibrahim alaihissalam, kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu mereka. Ya'lamuna hadza fi kutubihim. Mereka mengetahui hal ini di dalam kitab-kitab mereka. Wa ma'a hadza ankaru tahwil al-qiblah. Bersamaan dengan ini mereka mengingkari perpindahan kiblat perpindahan arah kiblat. Wa katamu ma 'indahum minal ilmi fi dzalik dan mereka menyembunyikan apa yang ada pada nah mereka, ilmu yang ada pada mereka, mereka sembunyikan mengenai hal tersebut. Wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu dan seperti itu pula setiap orang yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia mengetahuinya min ghairil yahud wan nasara baik itu selain orang Yahud ataupun selain orang Nasara hatta minal muslimin bahkan dari kalangan muslimin sendiri ya, kalau sudah tahu itu kebenaran al-haqq malah justru dia menyembunyikannya, tidak menampakkan, tidak menjelaskan di hadapan manusia. Allah musta'an. Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, "Man katama al-haqqa wa lam yubayyinhu lin-nas" Barang siapa yang menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia tidak menjelaskan kepada manusia, fa innahu ala tariqi fa innahu ala tariqatil yahud wan nasara. Maka sungguh dia berada di atas jalannya, metodenya, prinsipnya orang-orang Yahud dan Nasara wal billah. Kama qala subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan perjanjian kepada mereka, orang-orang yang diberikan Alkitab agar na'barakallahu fikum mereka semuanya menjelaskan kebenaran tersebut di hadapan manusia dan agar mereka atau kalian dari kalangan mereka tadi orang Yahudi Nasara yang diberi kitab tadi nah nanti perjanjiannya apa Allah Taala perintahkan mereka agar menjelaskan kepada manusia dan agar kalian tidak menyembunyikan al-haq fanabadhuhu namun justru mereka melemparkan al-haq tersebut wara'a dhuhurihim nah di belakang atau ke, belakang punggung mereka dalam artian tidak melaksanakan justru menyembunyikan washtarau bihi thamanan qalila dan mereka belikan al-haq tersebut dengan harga yang sangat sedikit Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menjelaskan naam kebenaran atau al-haq tersebut kepada manusia di dalam Al-Kitab, Ulaika yal'anuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah melaknat mereka wa yal'anuhumul la'inun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari kalangan manusia. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu kecuali orang-orang yang mereka mau bertobat dan memperbaiki kerusakan yang mereka bikin wa bayyanu dan mereka menjelaskan faulaika atubu alaihim maka sungguhnya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang aku akan berikan taubat akan menerima taubat mereka wa ana tawabur rahim dan aku adalah zat yang senantiasa menerima taubat dan juga zat yang maha penyayang. Naam, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala Syekhana Fauzan wafaqahullah. Naam syartun fi qubuli taubatihim. Naam syarat. ya, salah satu syarat agar diterima taubatnya mereka al-bayan lima katamu. Itu menjelaskan, ya, mendakwahkan, menjelaskan, menyampaikan apa yang mereka sembunyikan. Fala takfi taubatu al-mujmalah. Enggak cukup yang namanya taubat itu secara global saja. Kami taubat. Dalam keadaan dia sebelumnya sudah merusak dan juga menyembunyikan al-haq. Nah, enggak cukup. Fala takfi at-taubatu al-mujmalah. Enggak cukup ya bertobat secara global saja. Walakin labudda minal bayan. Akan tetapi harus dia menjelaskan. Fayajibu ala man alimal haqqa an yubayyinahu linnas. Maka wajib setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk menjelaskan kebenaran tersebut kepada manusia. Wala yashtariya bihi samalan qalila dan jangan sampai orang tersebut memperjualbelikan kebenaran memperjualbelikan al-haq dengan harga yang sangat sedikit. Nah, fayaktumah akhirnya dia menyembunyikannya. Allah musta'an. Dikarenakan harta, dikarenakan uang atau jabatan, titel, gelar misalnya, akhirnya dia diam dari kebenaran, menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan harta yang sangat sedikit dan gelar yang sangat hina tersebut. Allah musta'an. Jangan sampai min ajli an yahsula ala maslahatin min maslahid dunya dalam rangka agar dia mendapatkan enam salah satu kepentingan daripada kepentingan-kepentingan duniawiyah Au min ajli an yurdiyan nas atau dalam rangka agar diridhoi manusia, disenangi oleh manusia, akhirnya dia menyembunyikan al-haq. Allah musta'an. Allahu ahqqu an yakhshahu 'azza wa jalla wa an yurdiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang lebih berhak untuk dia untuk apa? Untuk seorang hamba itu merasa takut terhadapnya dan Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam adalah zat yang lebih berhak untuk dicari keridhaannya. Fala yajuzu kitmanul haqqi liman qadara ala bayanihi wa idharih. Maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menyembunyikan al-haq. Nah, bagi siapa saja yang mampu untuk menjelaskannya wa idharih dan menampakkannya. Amma man lam yakdir. Adapun bagi orang yang tidak mampu menampakkan dan menjelaskan al-haq, au yakhafu bil bayani fitnatan akbar atau dia khawatir kalau dengan penjelasan tersebut menimbulkan fitnah yang lebih besar, fa innahu ma'dzur, maka dia dapat kultur di situ. Lakin akan tetapi man lam yakun indahu mani'un minal bayan. Akan tetapi barang siapa yang tidak ada penghalang sedikit pun untuk dia menjelaskan enggak ada penghalang sama sekali. Wa inna ma katamal haq namun hanya saja sengaja menyembunyikan al-haq min ajli raghbatihi dalam rangka keinginan dia huwa na'am wa maslahatihi keinginan dia dan kepentingannya fahadha yal'anhu Allah fahadha yal'anhu Allah maka orang seperti ini Allah Taala melaknatnya wa yal'anhu la'inun wa yal'anhu Na'am wa yal'anuhu al-la'inun dan orang-orang na'am barakallahu fikum na'am melaknat orang tersebut. Allah musta'an. Jadi para pelaknat mereka melaknat orang tersebut. Na'am barakallahu fikum fa hadza yal'anuhu Allah wa yal'anuhu al-la'inun. Na'am. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, fa hadhihi sifatul yahud. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahud. Wahia muntabiqatun ala kulli man katamal haqq Nah, yang mana sifat tersebut adalah sesuai sekali dan cocok ha? atas setiap orang yang menyembunyikan al-haq min ajali tibail hawa dalam rangka mengikuti hawa nafsu. Walam hulin nas dan tidak mau menjelaskan nam di hadapan manusia dan ini perlu diperhatikan ikhwani wa akhwati fillah a'azzani wa azakumullah nasihat kami agar senantiasa tegar dalam menyampaikan al-haq walaupun dimusuhi oleh orang karena konsekuensi kita menyampaikan al-haq menyampaikan Al-Qur'an Sunnah menyampaikan petunjuk itu pasti kita dibenci dan dihindari oleh orang-orang dan orang-orang nggak suka dengan kita. Namun kalau kita berdakwah, menyampaikan akhlak, adab, akhlak, adab, nggak pernah menyinggung masalah nah demonstrasi, tidak pernah menyinggung masalah demokrasi, tidak menyinggung masalah nam intikhabat pemilu dan semisalnya, tidak pernah menyinggung masalah sekolah-sekolah formalitas atau sekolah-sekolah yang di dalamnya ada ikhtilafiyah dan semisalnya. Pasti orang senang. Nah barakallahu fikum apalagi sekarang ini di zaman yang penuh dengan terbalik Eh, dalam artian banyak orang yang memutarbalikkan fakta. Jadi sekarang itu banyak para dai yang digemari yang senangnya adalah para dai yang pintar atau pandai melawak, udah itu aja. Bukan pandai berdalil yang cara yang penting bisa melawak, membuat tertawa manusia udah. Nah, bikin lelucon atau istilahnya enam tanda dan misalnya itu banyak penggemarnya. Namun Allah musta'an wa billah, para dai tersebut sangat mengerikan sekali dalam artian ancamannya pun juga mengerikan. Nah, para dai yang mereka justru Na'am barakallahu fikum. Na'am tidak bisa membenahi, tidak bisa menyampaikan al-haq dengan cara tegar dan semisalnya. Namun mereka yang mereka cari adalah na'am barakallahu fikum popularitas, na'am keterkenalan dan semisalnya. Allah musta'an. Wa idza su'ila an hukmin man hukmi mas'alatin dan apabila seseorang ditanya tentang hukum sebuah permasalahan, azaba al haq. Dia menjawab tanpa ada unsur kebenaran. Wa huwa ya'riful jawab sahih, padahal dia tahu jawaban yang benar. Jadi ada seseorang ditanya tentang sebuah permasalahan, dia menjawab tapi dengan jawaban yang tidak benar, padahal dia tahu jawabannya benar. Fahada min kitmanil haqqi. Maka yang seperti ini termasuk bentuk menyembunyikan kebenaran. Wallahu jalla wa ala amara biqaulil haqqi wa law ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan untuk berucap ucapan yang benar walaupun apa? Walaupun untuk dirinya sendiri. Nah, barakallahu fiikum. Kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidain wal akramin. Jadilah kalian termasuk orang-orang yang senantiasa nah menegakkan keadilan eh, sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala walau 'ala anfusikum. Walaupun itu kejujuran, nah keadilan tersebut untuk diri kalian, awil walidain atau untuk kedua orang tua, atau untuk kerabat-kerabatnya. Fayajib bayan haqqi fi syahadat wa fi ghairiha maka wajib menjelaskan kebenaran, menjelaskan al-haq. Nah, baik dalam masalah persaksian-persaksian. Nah, barakallahu fikum. Wa fi ghairiha atau yang selainnya. Nah, barakallahu fikum dan menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan. Nah, ketika jadikan nah barakallahu fikum saksi dan semisalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang yang beriman, nah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang jujur yang benar. Ai qawlan sadidan as-sawaban, ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Na'am barakallahu fikum. Dan sudah kami jelaskan berkali-kali serta kami nukilkan sebuah pantun atau puisi mengenai ucapan yang jujur barakallahu fikum na'am barakallahu fikum dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dalam diwannya fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu artinya jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran nah barakallahu fikum diammu dari perkara yang tidak jujur itu adalah kejujuran Nah, barakallahu fikum pada hakikat seperti itu. Allah musta'an. Naam. Adapun berikutnya Insya Allah. taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sekaligus penyelesaian daripada permasalahan yang ke-114 Intinya barakallahu fikum hafizakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, hendaknya kita senantiasa menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran di hadapan manusia, walaupun banyak musuhnya, pahit rasanya karena kita di dalam Nah, mengikuti jejak generasi para salafun saleh butuh pengorbanan dan, butuh perjuangan. Bukan karena kita takut dengan banyaknya nah musuh, bukan karena kita minder dengan apa? dengan sedikitnya pengikut dan semisalnya, bukan warakallahu fikum hafizakumullah. Namun yang kita cari adalah adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Karena barang siapa yang mencari keridhaan manusia, itu adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih Ghayat na'am barakallahu fikum hafizakumullah sebagaimana dinukilkan sebagian para ulama mengucapkannya Ridhan nas ghayatun la tudrak bahwasanya keridhaan manusia adalah sebuah puncak yang tidak bisa diraih tidak bisa diraih barakallahu fikum carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan al-haq menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dimanapun kalian berada mau di Jawa mau di luar Jawa maupun di, di dalam negeri maupun luar negeri intinya harus tegar dalam menyampaikan al-haq Nah, tidak perlu takut dengan gunjingan orang yang menggunjing atau tidak perlu takut dengan cacian orang yang memaki atau yang semisalnya barakallahu fikum kita senantiasa berupaya menyampaikan al-haq Al-Qur'an was sunnah dimanapun kita berada nam fisarraina fidarraina baik ketika kita senang maupun kita, ketika kita sedih na'am barakallahu fikum na'am ketika terang-terangan maupun ketika sembunyi-sembunyi sampaikan al-haq barakallahu fikum hafizakumullah na'am karena di dalam mengemban dakwah salafiyah ini perlu yang namanya pengorbanan dan perjuangan nasallallahu as-salamata afiyah fid dunya wal akhirah subhanakallah